Terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang merupakan nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya. Madhab, apa itu madhab? Sering kita mendengar istilah madhab. Madhab dari kata dahaba. Dalam bahasa Arab, dahaba yadhabu, dahban, wa dahaban, wa madhaban artinya pergi. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, madhab artinya ara'ur rajul mujtihadatu wastinbatatuhu. Itu pendapat-pendapat seseorang, ijtihad dan istimbatnya di dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang terutama masalah-masalah fikhiyah syar'iyyah. Di mana hakikat madhab seseorang artinya apa yang ia pahami dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan tentang hukum, apakah ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram. Jadi itulah madhabnya akhwat Islam azakumullah. Di dunia Islam ini dikenal dengan empat madhab yang sangat terkenal sekali. Yang pertama yaitu madhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yang kedua yaitu madhab al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Yang ketiga yaitu madhab al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang terakhir itu madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sebagian ulama menambahkan yang kelima yaitu madhab Al-Zahiri, itu Daud Al-Zahiri yang mereka disebut dengan Zahiriyah. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sampai terjadi atau munculnya madhab? Padahal di zaman para sahabat belumlah muncul yang namanya madhab itu. Di zaman tabi'in pun juga belum pula muncul yang namanya madhab itu. Ikhwatal iman, ma'azakumullah. Al-Imam Abu Hanifah seorang lelaki yang sangat cerdas sekali dan sangat faqih di zamannya. Walaupun beliau dalam sisi keilmuan tentang hadisnya sedikit dibandingkan dengan imam yang tiga. Tapi kefakihan dan kias-kias beliau itu luar biasa. Sehingga pendapat-pendapat beliau banyak dijadikan patokan-patokan oleh para ulama terutama di daerah Kufah dan Basrah. Yang kemudian banyaklah pembela-pembela beliau sehingga terbentuklah menjadi sebuah pendapat atau madhab Imam Abu Hanifah karena banyaknya pengikut-pengikut beliau dan pembela-pembela beliau. Di mana Imam Abu Hanifah madhabnya disebut dengan istilah madhab ashabur ra'yi yaitu pemilik uh, ra'yu. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah sering kali mempergunakan ra'yu. Hal ini disebabkan karena Abu Hanifah pengetahuan beliau tentang hadis ya sedikit dibandingkan dengan imam yang tiga. Kemudian di zaman Imam Abu Hanifah masih hidup ada juga Al-Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Di mana pendapat-pendapat beliau, ijtihad-ijtihad beliau di dalam masalah-masalah agama ini pun juga tersebar di negeri-negeri. Sehingga juga banyak pengikut-pengikutnya dan banyak pembela-pembelanya dari para ulama. Sehingga akhirnya di zaman itu pun terbentuklah menjadi dua madhab Itu madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah Dikala itu Imam Syafi'i masih kecil Menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala di mana Imam Syafi'i rahimahullah kemudian memutuskan untuk pergi ke kota Madinah belajar ilmu dari Imam Malik bin Anas. Namun Imam Malik syarat ya beliau memberikan syarat siapa saja yang boleh duduk di majelisnya yaitu dia harus hafal dulu kitab beliau yang bernama Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menghafalnya di luar kepala. Ketika Imam Syafi'i dites oleh Imam Malik, <clears throat> Imam Malik mempunyai firasat bahwa anak ini kelak akan menjadi ulama besar ya karena kefasihan lisannya, kecerdasannya dan kefakihan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kemudian setelah Imam Malik meninggal dunia itu pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i memutuskan untuk belajar madhab Abu Hanifah. Namun Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah di tahun Imam Syafi'i rahimahullah lahir. Akan tetapi Imam Syafi'i bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Kepada keduanya lah Imam Syafi'i rahimahullah belajar fikih Imam Abu Hanifah. Maka pada diri Imam Syafi'i terkumpul dua madhab. Yang pertama madhab Imam Malik yang disebut dengan madhab Ahlul Hadis. Dan madhab Imam Abu Hanifah yang disebut dengan madhab Ashabul Ra'i. Sehingga terkumpullah pada diri beliau dua madhab ini Madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i rahimahullah Maka menjadi kuatlah keilmuan beliau Setelah beliau kokoh keilmuannya Beliau pun pulang ke kota Mekah Dan beliau pun yang mempunyai halakah di Masjid Al-Haram Ketika beliau sedang mengajar Dikala itu Imam Ahmad bin Hambal masih penuntut ilmu Kemudian beliau pun duduk di majelis Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Ahmad sangat tertarik sekali dengan majelisnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai beliau lebih mengedahulukan Imam Syafi'i daripada ulama-ulama tua di zaman itu. Sampai-sampai Imam Ahmad ditegur oleh teman-temannya sesama ahlu hadis. Hai hey Ahmad, kenapa kamu mengambil dari anak muda ini? Dan kamu tinggalkan ulama-ulama tua seperti Abdul Razak bin Hammam As-San'ani dan yang lainnya kata Imam Ahmad demi Allah duduknya aku dengan pemuda ini lebih aku sukai daripada pergi, pergi ke Yaman dan yang lainnya kenapa? karena Imam Syafi'i memberikan taksil memberikan kepada murid-muridnya taksil yaitu pokok-pokok bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullah lah yang pertama kali ya men, apa namanya memberikan dasar-dasar ilmu usul fikih. Dalam kitab beliau yang sangat masyhur yang disebut kitab Ar-Risalah. Di mana dalam kitab Ar-Risalah di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dua ilmu penting di dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmu usul fikih dan yang kedua itu ilmu hadis. Maka Imam Ahmad pun Duduklah bersama Imam apa di majlisnya Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad berkata, "Laula Syafi'i ma'arafna fiqh al-hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kami tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad pun tumbuh berkembang dalam keilmuan beliau dan banyak sekali yang pokok-pokok ilmu yang beliau pahami dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi subhanallah, Imam Syafi'i pun juga mengambil faidah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kan Imam Ahmad bin Hanbal di zaman itu seorang yang terkenal hafal ratusan ribu hadis. Bahkan pengakuan Imam Ahmad beliau mengatakan tu alfa alfa hadis. Saya hafal seribu kali seribu hadis. Seribu kali seribu berapa pak? Seribu kali seribu sejuta. Saya hafal sejuta hadis kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu diakui oleh Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis." Hai Ahmad, kamu lebih tahu dariku tentang hadis. idza kana al-hadithu sahihan Kalau ada hadis yang sahih akhbirni, Tolong kabarkan saya Kufian kana au hijazian au basrian au mesriyan. Baik itu orang kufa, orang Mesir, orang Hijaz, selama perawinya thiqah, tolong kabarkan saya kita Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Ternyata Imam Syafi'i pun mengambil faidah dari Imam Ahmad tentang hadis. Sedangkan Imam Ahmad mengambil faidah dari Imam Syafi'i tentang fikih. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad pun kemudian tinggal di kota Baghdad. Dan di situ beliau mem, ya mengajar dan menyebarkan pendapat-pendapatnya. Sehingga banyak pula pembela-pembela Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau banyak menyelisih gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga berdirilah pendapat beliau dan madhab sendiri yang bernama madhab Hanbali. Itulah Bapak sekalian sejarah ringkas tentang empat madhab di mana tiga madhab ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini guru, murid, murid. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Yang kemudian di belakangan hari muncul pendapat yang mengatakan wajib mengikuti satu mata, tak boleh banyak-banyak. Kamu siapa? Madhab siapa? Syafi'i, saya Hambali. Ya udah masing-masing kalau Akhirnya yang Syafi'i ya tidak mau ikut madhab Hambali, yang Hambali tidak mau ikut Hanafi, Hanafi tidak mau ikut Maliki. Bahkan dua madhab yang kayak anjing dan kucing itu madhab Syafi'i dan Hanafi. Ya. Di mana dalam kitab-kitab mereka bahkan Hanafi bencinya minta ampun kepada madhab Syafi'i. Sampai-sampai mereka mengatakan apabila lelaki Hanafi menikah dengan wanita Syafi'i maka pernikahannya batal. <laughs> Sampai demikian ya kebencian madhab Hanafi kepada madhab Syafi'i. Sampai-sampai mereka mereka membuat suatu hadis di mana disebutkan dalam hadis itu katanya ti 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adharru min iblis. Akan datang suatu zaman nanti katanya orang yang bernama Muhammad bin Idris dia lebih berbahaya daripada iblis. Sampai bencinya ya dan fanatiknya mereka terhadap madhab. Bahkan sekitar ya beberapa puluh tahun yang lalu di, di Masjidil Haram itu ada empat mimbar. Mimbar madhab Syafi'i, mimbar madhab Maliki, mimbar madhab Hanafi dan Hambali. Masing-masing punya imam. Ya. Jadi mereka yang madhab Syafi'i ya sholatnya di belakang imam Syafi'i, ya, imam apa imamnya yang bermadhab, syafi'i. Demikian di dalam Islam pada waktu itu terjadi. Ikhwata Islam azakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah benarkah kita harus hanya mengikuti satu madhab saja? Dan bahwasanya kita tidak boleh keluar dari satu madhab. Berarti kalau antum ikut satu madhab, ya sudah, satu madhab saja. Jangan banyak-banyak. Maka apakah perkataan ini perkara-perkara sebuah kebenaran yang harus kita ikuti? Tentunya akhi untuk menilai kebenaran kita harus melihat dalil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber agama kita itu Islam. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah mewajibkan mengikuti siapapun dari manusia kecuali Rasulullah Lebih daripada 50 kali Allah menyebutkan Memerintahkan untuk menaati Rasul Allah berfirman Wa ati Allah Wa ati Rasul Wa ulil amri minkum Taati Allah Taati Rasul Dan ulil amri diantara kamu Allah juga berfirman Mayyuti'ir Rasul Fakat ata Allah Siapa yang menaati Rasul Sungguh ia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat-ayat yang banyak lagi yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Salawatullahi alaihi wasallam Maka Allah tidak pernah mewajibkan Bapak sekalian untuk mengikuti siapapun dari manusia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah maksum beliau terpelihara dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Dan ini ini, ini dengan ijma para kaum muslimin. Dan itu pula yang menjadi sebuah kesepakatan dari zaman sahabat di mana para sahabat senantiasa rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menjadikan Abu Bakar sebagai rujukan pendapat apabila Abu Bakar bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mendengar di zaman para sahabat muncul madhab Abu Bakar? Pernahkah kita mendengar di zaman para sahabat muncul muncul madhab namanya madhab Umariyah? Ataupun madhab Uthman, madhab Ali? Semua sahabat sepakat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ketika beliau sedang menyampaikan di majelis taklimnya tentang masalah yang berhubungan dengan haji tamattu. Di mana Ibnu Abbas lebih mengedepankan haji tamattu dibandingkan dengan haji-haji yang lain. Dan beliau berhujah dengan hujah di antaranya dalil-dalil Rasulullah SAW beliau menyesal di mana waktu itu beliau menyesal kenapa beliau hajinya haji tiram dan beliau ingin sekali hajinya haji tamattu. Di mana Rasulullah mengatakan la istaqbaltu min amri mastadbartu. Ya. Aku menyesal kata Rasulullah kalau bukan karena aku membawa apa namanya hewan haji ini, aku akan jadikan umroh saja. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan haji bagi mereka yang mempunyai niat haji ifrat untuk merubah menjadi umroh dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba salah satu jamaah yang ada di majlisnya Imam Ibnu Abbas, ya, ada yang berkata, wahai Ibnu Abbas, akan tetapi Abu Bakar dan Umar lebih memilih dan lebih mengutamakan haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushik an tanzila alaikum hijaratum minas sama' Aku lakum qala Rasulullah Wataquluna qala Abu Bakrin wa Umar Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah Lalu kalian melawannya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar Subhanallah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arba Ya, ketika menyampaikan hadis-hadis kemudian ada orang menentangnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir Allah turunkan batu kepada kalian dari langit. Abdullah bin Umar pun demikian sependapat dengan Ibnu Abbas dalam masalah haji tamattu. Ketika ditegur kepada Abdullah bin Umar, "Hai hai Ibnu Umar, bapakmu Umar tidak sependapat dengan Bapakmu Umar lebih mengedepankan haji ifrad." Apa kata Ibnu Umar? Ya, Aabi ahaku an yuttaba am Rasulullah? Apakah ayahku lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Subhanallah ya akhi, jiwa-jiwa ittiba kepada Rasulullah sudah terpatri di, di, apa, di zaman para sahabat. Para sahabat senantiasa tidak pernah mengedepankan siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Ini dia Zaid bin Sabit pada waktu itu sedang berdialog, berdebat dengan Ibnu Abbas dalam permasalahan yang berhubungan dengan wanita haid ketika ia hendak tawaf wada kemudian dia terkena haid. Apakah dia wajib menunggu sampai selesai kemudian baru tawaf wada baru pulang ataukah dia boleh langsung pulang tanpa harus tawaf wada? Zaid bin Sabit berpendapat harus menunggu sampai selesai baru kemudian tawaf wada dan pulang. Ibnu Abbas mengatakan tidak harus. Silahkan dia pulang tanpa harus tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit meminta dalil kepada Ibnu Abbas. Apa dalilmu hai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, silahkan tanya kepada istri-istri Nabi SAW. Sungguh aku pernah bertanya kepada mereka. Maka Zaid pun pergilah kepada Aisyah. Ditanyanya kepada Aisyah ternyata Aisyah membawakan hujah dan dalil dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Zaid pun datang kepada Ibnu Abbas dan tersenyum dan berkata, Saudara Pak ya Ibnu Abbas, kamu benar Pak Ibnu Abbas. Demikian ya akhwat Islam, azakumullah. Para sahabat subhanallah selalu merujuk kepada dalil. Ibnu Abbas pernah berpendapat bahwa nikah mut'ah boleh. Tidak mengapa. Tapi kemudian ditegur oleh Ali bin Abi Talib. Lalu Ali berkata kepada Ibnu Abbas, Inna kamru'un ta'ih. Kamu ini telah tersesat jalan. Apa kamu tidak tahu Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat ya Ibnu Abbas? Mendengar itu Ibnu Abbas pun rujuk dan kembali kepada pendapat ya Ali bin Abi Talib akan haramnya nikah mut'ah. Demikian ya akan Islam para sahabat tidak pernah ya fanatik kepada pendapat seorang pun dari sahabat. Fanatik mereka hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tabi'in pun demikian. Bahkan imam yang empat pun semua sepakat untuk selalu merujuk Allah dan Rasulnya. Ini dia Imam Abu Hanifah berkata, Idza ja'ana an Rasulillahi fa'ala ra'si wal ain. Apabila datang dari Rasulullah SAW maka harus di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Apabila datang itu dari para sahabat maka di atas kepala dan mata juga. Wa idza ja'ana an ghairihim fanahnu rijal wa hum rijal. Tapi kalau itu datang dari selain mereka, kita lelaki, mereka juga lelaki. Imam Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau berkata apa? Kata Imam Malik. Dan beliau berkata, kata Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i apalagi Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i waktu hidupnya itu dikenal sebagai Nasirul Hadis, pembela hadis. Ya. Dan ucapan-ucapan beliau yang melarang murid-muridnya untuk taklid dan membeo kepada beliau masyhur. Beliau berkata di antaranya ajma'al muslimun, fi ajma'al ulama, ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yada'aha liqauli ahadin para ulama telah bersepakat semuanya kaum muslimin telah bersepakat semuanya bahwa siapa saja yang telah sampai kepadanya sunnah rasul yaitu hadis rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh ia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang Imam Syafi'i menukil ijma' Beliau mengatakan siapa yang sudah sampai kepadanya hadis tidak boleh ia tinggalkan hadis hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah pendapatku. Dan itu juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah di mana beliau berkata, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." apabila hadis telah sahih maka itulah pendapatku bahkan Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib meriwayatkan dengan sanadnya kepada kepada ya Ibnu Sa'ad di mana ya Ibnu Asad Sa'ad Ibnu Asad ini murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah Ibnu Asad berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah <clears throat> Wahai Imam Syafi'i Bagaimana pendapatmu tentang hadis ru'yatullah? Bagaimana pendapatmu tentang hadis bahwa nanti pada hari kiamat kaum mukminin akan melihat Allah? Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ibn Asad, iqdi ilayya haitu aw mittu. Anna kulla hadith, anna hadith, anna kulla hadithin sahha fa inni aqulu bih wa illam yablughni. Wahai Ibn Asad, Tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Apabila ada hadis yang sahih itu adalah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata, Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fala tuqalliduni kata beliau. Apabila kalian menemukan dalam kitab saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah yang harus kalian utamakan, yang harus kalian ambil adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan membeo kepadaku. Dalam riwayat yang lain, "Fadribu qaulil haid", buang jauh-jauh pendapatku. Masya Allah Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada muridnya kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis yang harus diambil mana Pak? Ambil hadis kata kata Imam Syafi'i. Buang jauh-jauh pendapatku kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i di majelis taklimnya <clears throat> beliau membawakan dalil tentang masalah diat al-aqilah. Lalu rupanya ada salah seorang muridnya kalau tidak salah bernama Ishaq bin Rohawi atau Rohuya berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, ataqulu bi? Apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut?" Maka Imam Syafi'i marah sekali, Pak. Sampai-sampai beliau berkata, "Atarani ala alayya zunnar? Atarani annani akhruj bin kanisah?" Kamu kelihatan, apa kamu lihat saya berpakaian pakaian pendeta? Apakah kamu lihat saya ini baru keluar dari gereja? Sehingga kalau sampai kepada saya hadis, saya tidak berpendapat dengan hadis. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Imam Ahmad bin Hambal pun juga sepakat dengan imam yang tiga tadi. Imam Ahmad berkata, La tuqalliduni wa la tuqallidu malikan ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث ولكن خذ من حيث أخذوا kamu jangan membeo kepada saya jangan membeo kepada Imam Malik Imam Auza'i Imam Laith tapi ambillah dari mana mereka mengambil ambil maksudnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ucapan imam yang empat Pak semua sepakat bahwasanya kita tidak boleh menjadikan seorang pun selain Rasulullah SAW sebagai sumber rujukan kita. Sumber rujukan kita hanya Allah dan Rasulnya Salawatullahi Alaihi Ingat Pak, saya berbicara ini tentang masalah yang berhubungan wajibkah mengikuti satu madhab. Sekarang mungkin ada yang bertanya kepada saya, tapi buktinya banyak ulama yang menisbatkan diri kepada salah satu madhab. Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya. Yeah. Demikian pula para ulama-para ulama lain menisbatkan diri kepada satu madhab. Imam Al-Tahawi Al-Hanafi. Bagaimana itu, Pak? Dijawab oleh para ulama, mereka menisbatkan diri kepada madhab karena mereka lebih condong kepada dan merojihkan usul pokok-pokok madhab tertentu. Imam Imam Al Hafidh Ibnu Hajar misalnya, beliau lebih banyak merojihkan usul pokok-pokok madhab Imam Syafi'i dibandingkan dengan madhab yang lainnya. Sehingga akhirnya beliau pun dinisbatkan kepada madhab syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah juga demikian. Tapi Pak, yang perlu kita garis bawahi di sini, ternyata para ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada madhab tertentu itu sering kali juga men menyelisihi pendapat madhabnya sendiri. Kalau antum baca kitab Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi rahimahullah dalam fikih madhab syafi'i beliau sering pak menyelisih madhab syafi'i Di antaranya dalam masalah makan daging unta beliau tidak setuju dengan madhabnya sendiri karena adanya dalil yang beliau pandang kuat tentang wajibnya berwudu dari makan daging unta Imam Abu Khattab Al-Khattabi Abu Sulaiman Beliau di zamannya terkenal sebagai ulama madhab syafi'i tapi beliau menyelisihi madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan Karena beliau melihat adanya dalil yang lebih kuat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Kalau Bapak baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Sering beliau menyelisihi madhab Imam Syafi'i Yang merupakan madhabnya sendiri Karena beliau melihat adanya pendapat yang lebih kuat dan itu yang menjadi per, ya, per, apa yang dilakukan para ulama walaupun mereka menisbatkan diri kepada madhab tertentu tapi mereka tidak pernah mengikatkan diri kepada madhab tersebut. Mereka selalu melihat apakah pendapat tersebut bersesuai dengan dalil atau tidak. Selalu yang mereka utamakan dalil dan dalil. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah berfirman, "Ya ayuhalladina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya kita tidak boleh mendahului perkataan si, eh, mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Namun apakah yang saya bahas ini menunjukkan bahwa kita ini berarti melecehkan ulama? Jawabnya tentu tidak, Pak. Kita diwajibkan oleh agama kita untuk menghormati para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama Ali bin Abi Thalib berkata, "Mahabbatul ulama dinun yudanu bih." Mencintai para ulama adalah agama yang harus kita peluk. Tapi bagaimana cara kita untuk menghormati ulama? Dalam hal ini kaum muslimin terbagi menjadi tiga kelompok tentang masalah sikap mereka kepada para ulama. Kelompok yang pertama gulu berlebih-lebihan. Sehingga mereka menganggap seakan ulama tak pernah salah. Seakan ulama itu perkara yang harus kemutlakan diterima apa yang diucapkan. Maka ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin bahwasanya yang namanya selain Rasulullah tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksum itu apa sih, Pak? Maksum itu terpelihara dari kesalahan. Selain Rasulullah bisa jatuh ke kesalahan. Naam. Kemudian ya akhwal Islam azakumullah. <coughs> ya. Di antara para ulama ikhwatul Islam apa tadi saya sampai mana ya? Tiga unsur. Tiga unsur. Tiga unsur Iya. Tiga unsur yang tadi. Yang kedua, di antara manusia ada yang ber, yang tidak yang apa namanya terlalu melecehkan ulama, Pak. Melecehkan ulama, katanya kita nggak butuh ulama. Cukup kita ambil Al-Qur'an, hadis, udah pahami sendiri, selesai. Kan dalil kita hanya Al-Qur'an dan hadis, bukan ulama katanya. Kita katakan ini pun juga sebuah kesalahan. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh ilmu alat, Pak. Al-Quran turun dengan bahasa Arab tidak? Hadis Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab tidak? Ya. Untuk berijtihad butuh kepada alat-alat ijtihad. Imam Syafi'i berkata tidak boleh berfatwa kecuali apabila telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, menguasai Al-Qur'an dan semua ilmu-ilmu yang mendukungnya. <clears throat> Untuk memahami Al-Qur'an berarti kita harus menguasai ilmu asbab nuzul, Menguasai ilmu nasikh mansuh Menguasai muhkam mutasyabih Menguasai apakah ini ayat madani atau maki, Menguasai juga yang berhubungan dengan ilmu bayan Menguasai berbagai macam ilmu pendukung untuk memahami Al-Quranul Karim Yang kedua kata Imam Syafi'i dia menguasai hadis Dan dia bisa membedakan yang sahih dan yang daif untuk memahami hadis Nabi SAW pun tidak sembarangan, Pak. Dia harus tahu apa apakah hadis ini dihapus tidak atau sudah belum dihapus. Apakah hadis ini bersifat umum atau bersifat khusus? Apakah mutlak atau muqayyad? Di sana ada ilmunya yang tersendiri yang disebut dengan ilmu usul fikih. Tak bisa antum bawa ambil hadis, oh begini tanpa melihat hadis yang yang lainnya. Sudah begitu belum tentu hadis yang sampai kepada kita sahih. Berarti kita pun juga harus menguasai ilmu hadis untuk bisa membedakan apakah hadis ini sahih atau hadis lemah. Ternyata untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh kepiawaian, butuh kemahiran, butuh penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat yang mendukung dan yang menguasainya para ulama. Antum, kita terkadang bahasa Arab aja nggak bisa, udah sok jago-jagoan langsung ambil hadis pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini begini. Siapa Anda? Anda ahli tafsir yang sudah menguasai ilmu-ilmu untuk menafsirkan Al-Qur'an? La ilaha illallah. Yeah. Maka sikap yang benar adalah sikap yang tengah-tengah. Kita jadikan para ulama bagaikan bintang. Bintang itu seperti apa namanya? penunjuk jalan kita mau pergi ke Mekah ya kita di perjalanan nggak ada kompas lihat bintang oh kesini kalau udah sampai Mekah ya udah kita nggak perlu perlu bintang lagi maksudnya pak kita jadikan ulama sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis tapi ketika kita ada dalil tentu pendapat ulama kita ya jadikan kedua karena dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat siapapun juga kalau para ulama berbeda pendapat, mana yang harus kita lihat? Baiklah, kalau misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda berbeda pendapat, yang Bapak lakukan bagaimana, Pak? Apakah boleh kita katakan kalau saya karena saya madhabnya Syafi'i, ya saya lebih memegang Syafi'i. Sampean, kamu? Kalau saya madhab Hanbali, Ya ulama-ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku. Seperti itukah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan para ulama itu masing-masing punya dalil. Sahih. Disitulah kita harus menguasai ilmu tarjih. Apa itu ilmu tarjih? Bagaimana memilih pendapat yang paling kuat dan itu adanya dalam ilmu usul fikih. Disebutkan dalam ilmu usul fikih lebih daripada 50 tata cara dalam mentarji. Kalau kita tidak menguasainya bagaimana kita akan tahu, Pak? Makanya disinilah yang menjadi permasalahan adalah pertanyaan besar. Bolehkah kita taklid kepada seseorang? Taklid apa sih, Pak? Taklid itu artinya mengikuti seseorang orang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah boleh nggak taklid? boleh. nggak pak? Nah, tapi. Kok pada diam? Taklid boleh nggak? Taklid nggak boleh. Semuanya sepakat taklid nggak boleh. Saya katakan taklid ada yang boleh, ada yang tidak. Para ulama membagi hukum taklid menjadi tiga. Hukum yang pertama wajib. Hukum yang kedua haram. Dan hukum yang hukum yang ketiga mubah. Siapa yang wajib taklid? Kata para ulama, yang wajib taklid orang awam. Yang tidak punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan tidak punya kemampuan untuk istimbat dari Al-Quran dan hadis dan tidak menguasai alat-alat untuk berijtihad. Kewajiban mereka ikut saja. Sebagaimana firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kewajiban Bapak ikut. Sekarang kalau saya serahkan ke Bapak, "Pak, maaf ada hadis ini, tolong periksa sendiri." Saya apa enggak? Bapak bisa? Sementara Bapak tidak pernah belajar ilmu hadis disuruh meriksa sendiri hadis ini sahih apa enggak. Oh menurut saya sih sahih Ustaz. Kenapa? Bagus isinya. Seperti itu ukurannya. Mau tidak mau Bapak harus apa? Taklid. Oh Ustaz, ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, itu namanya taklid kan? Menurut Imam Tirmidzi ini hadis sahih. Padahal kita tidak tahu sebab kesuaiannya apa. Menurut Imam Fulan ini hadis doif. Kita pun tidak tahu apa sebab kedoifannya. Itulah namanya taklid, Pak. Bapak terkadang dalam suatu permasalahan Bapak tidak tahu jawabannya apa. Datang ke ustadz, ustadz, saya ada permasalahan penting, saya minta jawabannya. Iya. Saya kemarin berbuat seperti ini, seperti ini, hukumnya apa? Haram apa halal? Kata ustadznya, boleh. Alhamdulillah. Selesai. Itu namanya taklid. Orang awam tidak diperkenankan untuk langsung istimbat dari Al-Quran dan hadis. Ambil Al-Quran, ambil hadis, istihat sendiri, fahami sendiri. Bagaimana dia beristihat sementara ilmu ilmu alatnya tidak tidak kuasai? Maka Imam ad dhabi berkata, "Fakaifa yatiru walamma yurahish?" Bagaimana burung akan terbang sementara bulunya saja belum belum tumbuh? Bagaimana engkau akan naik ke atap sementara tidak ada tangganya? Tidak mungkin Pak. Maka orang awam diwajibkan oleh para ulama Kamu ikut saja para ulama Yang menanggung dosa kamu para ulama Kalau ulamanya salah Kamu ditanggung dosanya oleh ulama Kewajiban awam hanya bertanya saja Ya, Syekh, Fulan, Ustadz Saya mau tanya, boleh apa tidak? Ustadz yang ngomong boleh Ternyata ustadznya berkata tanpa ilmu Dia yang, yang nanggung dosanya Makanya apa? Ya, jadi ustadz tuh nggak enak. Karena dia harus berani menanggung do, dosa orang yang banyak gitu. Kalau dia berkata tanpa ilmu yang menguasai yang mengikuti seribu orang ya seribu dosa dia ambil gitu. La ilaha illallah. Ini taklid yang wajib. Kapan taklid itu haram? Taklid haram apabila telah sampai kepada dia dalil. Bapak misalnya berpendapat dengan pendapat Ustadz Fulan. Tapi ternyata sampai kepada Bapak dalil yang lebih kuat dan hujah yang lebih kuat daripada apa yang dipegang oleh Ustadz Bapak. Maka kewajiban Bapak adalah meninggalkan pendapat dia dan mengikuti dah dalil. Dan di saat itu kalau Bapak berkata enggak saya lebih taklid sama dia. Haram hukumnya. Karena Allah berfirman wa idza qila lahum ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana dalam surat Al-Baqarah. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Masalahnya telah sampai kepada mereka hujah, tapi ternyata mereka lebih mengikuti adat istiadat nenek moyang. Maka Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti juga kata Allah. Allah mengecam mereka-mereka yang sudah sampai kepadanya hujah tapi tetap taklid kepada siapa? Ya, ulamanya, apa namanya dedengkotnya dan yang lainnya. Demikian pula kita. Kita orang awam kewajiban kita tanya kepada ulama. Tapi kalau datang kepada kita hujah yang lebih kuat dan dalil yang jelas dan sharih yang bertabrakan dengan pendapat ulama tersebut, kita harus mengikuti yang lebih kuat dalil dan hujahnya. Bukan kemudian menggunakan jurus taklid tidak bisa. Apalagi kalau sudah nyata-nyata pendapat yang kita ikuti itu jelas salah maka kita wajib meninggalkan pendapat itu dan mengikuti pendapat yang berdasarkan hujah tersebut Bapak sekalian. Ikhwatul Islam, nah, sekarang menjadi permasalahan Pak <clears throat> yang pernah saya bahas di sini. Yaitu kalau terjadi perselisihan ulama sikap kita bagaimana? Apakah kira-kira kita ini ngambil yang enak-enak aja Wah pendapat ulama satu yang mengatakan boleh, mengatakan haram. Ah yang haram berat, yang boleh aja lah saya sangka. ya. <clears throat> Naam sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Boleh ambil yang paling mudah. Karena Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Namun ayat namun pendapat ini saya pandang pendapat lemah. Kenapa? Karena ada ayat khusus yang menyebutkan tentang perselisihan. Karena ayat yang mengatakan Allah menginginkan kemudahan itu berhubungan dengan masalah rukhsah. Bukan berhubungan dengan masalah perselisihan. Adapun dalam masalah perselisihan Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan berarti kita harus melihat Ustadz pendapatnya Ustadz apa sih begini? Mohon saya pengen tahu dalilnya Ustaz. Ustaz pun membawakan dalilnya begini, begini, begini. Tapi antum merasa beli lebih belum belum puas, nanya lagi ke ustadz yang lain. Ternyata pendapatnya beda lagi. Dia pun juga mengemukakan hujah-hujahnya juga. Setelah antum melihat kok kayaknya saya lebih condong pada pendapat ini, hujahnya lebih kuat. Silahkan ambil yang lebih menentam menenteramkan hatimu. Ya. Walaupun orang awam yang tidak paham tapi tetap pastilah Pak, ada ketika kita mendengar apa namanya hujah-hujah yang disampaikan, kita lebih tentram kepada hujah yang ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa datang seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sabda, ya tas jita tas alu anil bir, kamu datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan kan? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, istafi qalbak. Coba kamu minta fatwa kepada hatimu. Fa innal bir matma'annat ilahin nas watma'anna ilahil qalb karena kebaikan itu tandanya hatimu tentram, jiwamu juga tenang. Wal ithmu mahaka fi sadr wa taraddada fil qalb wa in aftaka nas wa aftauk. Sedangkan dosa itu tandanya hatimu menjadi gelisah karenanya. Maka pada waktu itu diperkenankan Bapak dan ibu-ibu sekalian. Ikhwatal Islam. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Kalau terjadi perselisihan para ulama, sikap kita bagaimana? Apakah sangat saling mengingkari? Ketahuilah Pak, bahwasannya tidak setiap pendapat ulama bisa kita hormati dan tidak setiap pendapat ulama bisa kita ingkari. Kata para ulama, <clears throat> perselisihan para ulama ada dua macam. Macam pertama perselisihan yang kita harus saling toleransi, saling menghormati. Kita hormati dia. Kapan? Kalau memang masing-masing punya dalil yang sahih dan tata cara pemahamannya pun sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ini saya pernah bahas di sini, Pak. Sekitar berapa tahun yang lalu saya lupa. Dua tahun mungkin yang lalu. Di mana ikhwatul Islam saya berikan contoh pada waktu itu berhubungan dengan masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hukumnya apa? Wajib atau tidak? Madhab Syafi'i mengatakan apa? Wajib. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Madhab Imam Ahmad, Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca sama sekali. Baik sir maupun jahar. Sedangkan Imam Ahmad tengah-tengah beliau mengatakan kalau imamnya jahar diam. Kalau sir baca. Masing-masing punya hujah? Punya. Imam Syafi'i dalilnya apa? Hadis keumuman hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca al Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum. Baik makmum maupun imam. Berarti tidak sah membaca Al-Fatihah. Yeah. Eh, tidak sah salat kecuali bagi mereka yang membaca Al-Fatihah. Kemudian Imam Abu Hanifah dalilnya apa? Bacaan makmum ditanggung oleh imam. Selama itu bacaan makmum ditanggung oleh imam, berarti dalam sholat jariah maupun siriah tetap tidak boleh baca. Kan sudah ditanggung. Sementara Imam Ahmad mengomong kompromikan dua pendapat. Dia berkata, kalau jariah diam, karena Allah mengatakan wa idza al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu apabila dibacakan Al-Quran dengarkan dan diam dan dalam hadis Rasul sabda wa idza qara'a situ apabila imam membaca diamlah kalian adapun kalau sirriyah baca dalilnya hadis Imam Syafi'i tadi la salata liman liman lam yaqra bi fatihatil kitab masing-masing punya hujah dan dalil ya maka pada waktu itu kita hanya sebatas mengambil yang rajih yang kuat tanpa kita menyalahkan yang lain atau menyesatkan yang lain. Silahkan beramal sesuai dengan yang dipandang apa? Kuat, fadl. Kalau saya lebih condong kepada madhab syafi'i, fadl. Saya lebih condong kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal karena kekuatan dalilnya, fadl. Selama yang kita jadi patokan dalil bukan selera. Yeah. Namun Pak, dalam saat tertentu pendapat perbedaan terjadinya perbed, apa pendapat para ulama, kita tidak bisa toleransi. Kapan? Yang pertama kata para ulama, apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan dalil eh, dengan ijma. Kalau pendapat tersebut bertabrakan dengan apa? Ijma. Kenapa? Karena ijma itu wajib diambil. Dan Allah mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul mimba ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusri jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin kata Imam Syafi'i maksudnya mengikuti selain ijma mereka maka kami akan biarkan ia leluasa di dalam ya kesesatannya itu dan kami akan bakar ia dengan api neraka dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi Pak, ijma itu pun juga ada dua macam. Ada ijma qat'i yang sudah pasti bahwa itu memang terjadi ijma. Ini yang tidak boleh diselisih. Dan ada ijma dhanni yang masih diduga bahwa itu ijma. Karena tidak setiap ulama yang mengatakan ini ijma terjadi ijma. Saya berikan contoh. Imam Nawawi mengatakan telah terjadi ijma bahwasannya wajibnya mengeluarkan zakat dalam urubut tijarah, barang-barang dagangan. Ternyata setelah dikoreksi oleh para ulama tidak ada ijma, masih terjadi perselisihan di zaman dahulu. Sebagian ulama berpendapat tidak ada zakat dalam warsa urudut tijarah. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Sebagian ulama seperti ya, Imam Nawawi tersebut mengatakan demikian. Imam Nawawi juga pernah mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah menurut ijma para ulama. Ternyata dikritik oleh para ulama setelahnya bahwa klaim ijma ini salah karena dalam hal ini tidak ada ijma terjadi perselisihan para ulama. Imam Bukhari dan Muslim mengatakan mengamalkan hadis lemah tidak boleh sama sekali. Dan itu yang dipilih oleh Abu Bakar Ibnu Arabi. Ikhwatul iman, azakumullah. Makanya disinilah kita pun juga untuk mengetahui ini ijma qat'i, ini ijma dhani dari mana coba? Kalau bukan ngikutin para ulama. Kalau kita yang awam-awam kayak gini susah pak, nggak tahu ilmunya, ya. nggak tahu ilmunya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kedua, apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan dalil yang sahih, sorry, bukan cuma sahih tapi juga apa tidak mansuh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Sebuah contoh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak. Walaupun memabukan. Sedangkan jumhur ulama mengatakan setiap yang memabukan arak hujahnya Imam eh, jumhur apa? Hadis yang sahih, sahih, jelas, tegas sekali. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukan itu arak dan setiap arak itu haram. Dan ulama yang tiga sepakat mengingkari pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh kalau terbuat dari selain anggur. Gimana kalau ada pemuda mabuk? Kemudian bapak bilang, eh kamu jangan mabuk mabokan Kata pemuda ini, maaf ya, hormati pendapat ulama Kata Abu Hanifah, yang namanya araf itu terbuat dari anggur saja. Ini dari rambutan tahu. Kita katakan subhanallah, Imam Abu Hanifah telah salah dalam masalah ini. Karena bertabrakan dengan dalil yang sahih, sorry, jelas gamblang sudah di mana Rasulullah mengatakan setiap yang memabukkan itu Makanya saya merasa heran dengan orang yang mengatakan kita hormati pendapat setiap ulama. Maaf, yang seperti apa yang harus kita hormati? Kalau seperti hal seperti ini yang jelaslah bertabrakan dengan dalil, bukannya kita tidak menghormati Abu Hanifah, tapi kita tidak setuju dengan pendapat beliau. Adapun Imam Abu Hanifah mungkin saja dia dapat pahala satu. Karena Rasulullah mengatakan apabila hakim berijtihad kemudian salah, dia dapat satu pahala. Tapi antum yang ngikutin yang dan antum tahu itu salah, dosa buat antum. Ikhwatal iman, azakumullah. Demikian pula setiap pendapat kata para ulama yang hanya sebatas berdasarkan hawa nafsu dan tidak berdasarkan hujah dan dalil. Maka disinilah ya akal Islam kita harus mendudukan perselisihan-perselisihan para ulama itu. Kita pun juga harus dewasa dalam menghadapi perselisihan-perselisihan para ulama. Ya harus bisa membedakan dan memilah mana yang bisa kita ingkari dan bisa yang mana yang tidak boleh kita ingkari. Pun juga dalam mengingkarinya pun kita harus mempunyai adab dan adab. Ya. Sebuah permasalahan yang ada di negeri kita dalam masalah-masalah yang seperti perselisihan-perselisihan itu ternyata keras sekali. Masalah kunut subuh. Memang ya, kunut subuh terjadi perselisihan para ulama. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Kunut subuh ya. Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Sementara imam yang tiga berpendapat tidak. Apa sih yang menjadi perselisihan mereka? Sebabnya kenapa, Pak? Gara-gara seorang perawi hadis. Di mana Imam Syafi'i berhujah dengan hadis Lam, lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fi solatil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam Syafi'i mensahihkan hadis itu. Karena di dalam sanatnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa bin Mahan. Ini menjadi perselisihan para ulama jarah wa ta'dil apakah dia seorang perawi yang dipercaya atau tidak. Menurut Imam Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari, demikian pula Al-Fallas, mereka mengatakan dia siqah. Dan Imam Syafi'i termasuk yang mentiqahkannya Sedangkan Abu Zur'ah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan banyak ulama lain mendoifkan dari sisi hafalannya. Dan itu yang dirojikan Ibnu Hajar dan Imam Ad-Dahabi. Di mana Ibnu Hajar mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi sadukun sayyul hifadh. Dia saduk tapi buruk hafalannya sehingga lemah Dasar inilah yang menjadi perselisihan para ulama sebabnya. Masing-masing melihat kepada yang ia pandang kuat. Walaupun tentunya kita harus tuduhkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dalam masalah ilmu jarwa takdir ta'dil ada kaidah-kaidahnya tertentunya yang harus kita pahami dan kuasai. Namun saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, "Eh, kamu yang kunut subuh, kamu ahli bid'ah." Jangan. Ya, karena ini masalah ijtihad. Hatta jumhur ketika mereka berpendapat bagaimana kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan adapun saya tetap saya ikut kunut. Kalau saya bermakmum di belakang Imam Syafi'i. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Syekh Utsaimin rahimahullah di zaman ini. Walaupun Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Ya, tapi ini masalah yang masih diperselisihkan yang harus kita dewasa dalam menghadapinya ya, akhi. Ya, masalah-masalah ijtihadiyah kata para ulama yang lebih baik kita tidak saling mengingkari. Ya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang jelas Pak, kewajiban kita semua adalah terus menuntut il ilmu. Kenapa sih Pak? Ketika terjadi perselisihan Bapak bingung saya ini bingung kok terjadi perselisihan begini. Ini nggak mana yang nggak boleh, ini yang boleh. Yang benar yang mana? Nah kan bingung. Bapak bingung kenapa bapak bingung? Kalau bapak nggak tahu jalan, bapak mau pergi ke Tulamben nggak tahu jalan, tahu toilet dihadapkan pada apa? Persimpangan jalan. Nah loh, yang kemana ya? Yang ini apa yang itu? Nanya ke orang dua orang dua dua jawabannya berbeda. Tambah bingung bapak. Tapi kalau bapak tahu, sudah paham, Gak perlu orang mau ngomong apa saya udah tahu. Kok jalannya lewat sini? Kenapa Bapak bingung? Jawabnya karena Bapak tidak tahu. Yang kedua, Bapak tidak perlu tidak pernah berusaha untuk tahu. Karena banyak di antara kita ketika kita tidak tahu dan bingung dibiarkan mengambang begitu. Dan tidak ada usaha untuk mencari mana yang paling kuat dari kedua pendapat. Kewajiban kita adalah ketika kita bingung hilangkan kebingungan dengan ilmu. Cari dalilnya di setiap pendapat. Itu yang harus kita kuasai. Adapun kemudian kita ketika kita bingung, ketika kita bingung kita nggak menuntut ilmu, sudah gitu mencetuskan ide. Udahlah, jangan merasa benar sendiri. Saya katakan Pak, ini ide, ide konyol. Kalau Bapak berkata kepada saya, Ustadz jangan merasa benar sendiri, saya akan katakan kepada Bapak, Bapak ngomong gitu merasa benar nggak? Bapak ngomong gitu merasa benar nggak? Oh iya, merasa benar kan? Ya sudah, merasa benar tuh fitrah manusia, Pak. Firaun saja ngerasa benar kok. Allah berfirman dalam surat apa? Ghafir. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Yang ngomong siapa? Fir'aun merasa dirinya sesat nggak pak? Tidak ada. Maka kalau orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri. Saya katakan di dunia tidak ada yang mengatakan merasa paling sesat sendiri. Jadi gimana dong? Ayo selesaikan semuanya dengan dalil dan hujah. Ayo kita menuntut ilmu. Jangan dibiarkan mengambang seperti itu. Perselisihan di dunia Islam terlalu banyak, Pak. Kalau kita sikapi semuanya dengan hanya sebatas seperti itu tidak akan pernah selesai. Al-Quran ada, hadis ada, ilmu-ilmu sudah ada, Alhamdulillah. Kewajiban kita terus pelajari, pelajari, pelajari supaya kita matang dalam apa? Keilmuan kita sehingga kita bisa menilai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apakah ini memang kita apa namanya pendapat yang hak atau tidak? Allah a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak apa namanya yang berkenan di hati. Dan kita buka tanya jawab. besar di dalam kapasitas ini apa hukumnya baca Al-Quran untuk mengikuti nyampe atau tidak dan dari dalil yang sore yang mungkin besar terima kasih ini terjadi perselisihan para ulama apakah bacaan Al-Quran untuk mayat sampai atau tidak Madhab Syafi'i berpendapat dan Imam berpendapat, ini pendapat Syafi'i dalam riwayat yang zahir yang paling kuat bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Walaupun diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa Imam Syafi'i mengatakan sampai. Tapi ya yang dikuatkan oleh banyak ulama madhab Syafi'i bahwa pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat adalah tidak sampai. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir <clears throat> surat An-Najm Allah berfirman wa insani illa ma sa'a Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata Imam Ibnu Katsir, "Wadh-dhahiru min madhhab Syafi'i." Yang zahir dari madhab Syafi'i ya, bahwasannya bacaan Al-Qur'an tidak akan sampai kepada mayat berdasarkan hadis ini. berdasarkan hadis eh berdasarkan ayat ini. silakan disibukkan makan dulu. <laughs> Ini sibuk makan. Ya. Baik. Pendapat Imam Imam Imam Ahmad bin Hambal sampai. Pendapat Imam Ahmad apa? Sampai. Sampai. Dalil Imam Ahmad apa? Kias. Kata Imam Ahmad, bukankah menghajikan orang yang telah mati sampai Bukankah mempuasakan orang yang telah mati sampai? Bukankah bersedekah untuk orang yang telah mati sampai? Kalau itu adalah ibadah, ini pun ibadah kata Imam Ahmad. Apa bedanya? Sementara Imam Syafi'i mengatakan dan ini disebut sebagian disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa dalam masalah ini tidak bisa dikiaskan. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah satupun riwayat yang menyebutkan yang sahih menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para sahabat kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga Imam Syah, Imam Ibnu Katsir berkata, "Laukana kana khairan nasabakuna ilai Kalaulah itu perkara yang baik tentu Rasulullah dan para sahabat telah mendahuluinya. Sehingga menurut Imam Imam Imam Ibnu Katsir, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i rahimahullah. Dan itu pendapat yang saya pilih. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan riwayat satupun juga di zaman Rasulullah, Rasulullah dan para sahabat saling menghadiahkan bacaan Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha warbaha bertanya kepada Rasulullah, Hai hey Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bacalah Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah ternyata Rasulullah tidak mengajarkan apa-apa kepada Aisyah kecuali itu dan Rasulullah sering kali ziarah kubur tapi tidak pernah dinukil kepada kita beliau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat padahal Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya sangat sayang ya Demikian pula tidak ada satupun riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW. Saya lebih condong kepada madhab Imam Syafi'i. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan yang yang melaksanakannya sebagai ahli bid'ah nggak berani saya. Karena ini masalah koridor perselisihan para ulama. Kewajiban kita adalah untuk memilih mana yang paling kuat dari pendapat para ulama. Allah Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Maaf Ustaz, di dalam akhir-akhir ini kita uh, di, apa, disajikan sebuah Gracias. luas luas luas jadi akhirnya panjang. Ini terlalu panjang menurut saya ya. Masalah yang berhubungan hal seperti itu adalah pertama kita sebagai penuntut ilmu ya tetap menuntut ilmu walaupun tidak ada situs. Saya katakan walaupun tidak ada internet kita tetap menuntut ilmu. Karena yang sangat dianjurkan itu kita duduk di majlis taklim Pak. Dan mengambil ilmu itu dari mulut ke mulut. Dahulu para sahabat duduk di majlis Rasul Rasulullah. Dahulu para tabi'in duduk di majlis para sahabat. Duduk dahulu di wow, mereka duduk. Ya. Yeah. Masalah urusan BNPT itu bukan kapasitas saya untuk berbicara. Siapalah saya. Namun kewajiban kita adalah untuk semakin rajin dihadir di majelis taklim. Banyak orang gara-gara internet, udahlah cukup di internet aja nonton di internet, tapi nggak mau duduk di majelis taklim, nggak bagus pak. Yang paling bagus itu duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan ini semakin memotivasi kita untuk semakin rajin ke majelis taklim. Iya tidak? Iya. Karena itu yang lebih sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk di majelis ta'lim kata Rasulullah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakina. Akan dilingkupi oleh rahmat. Akan dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah akan sebutkan nama mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Keutamaan yang besar untuk duduk di majelis Ta'lim. Majlis Ta'lim ini yang harus kita dahulukan, Pak. Ya. Maka dari itulah itu jawaban saya tentang masalah yang seperti itu. Allah nggak jelas sih. Jadi anak yang lahir adalah di create oleh orang tuanya sehingga menjadi orang yang baik. Mm -hmm. Ketika orang tuanya meninggal belum melakukan haji. Mm -hmm. Pada haji dilakukan oleh anaknya apakah itu diterima oleh Allah? Mm -hmm. Ataukah sembarang orang bisa melakukan haji? Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadis-hadis yang menyebutkan tentang badal haji rata-rata yang bertanya kepada Rasulullah ada anak. Datang anak ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa nadarat an tahujj. Afa ahujju anha?" Hai Rasulullah, ibuku bernadar haji, tapi keburu meninggal sebelum haji. Apakah saya harus menghajikannya? Kata Rasulullah, Aro'aiti laukanat ala ummu dain. Bagaimana pendapatmu kalau kamu kalau ibumu punya hutang? Akunti qadiyatah, apakah kamu wajib membayarkan hutangnya? Wajib ya Rasulullah. Demikian pula hutang Allah lebih berhak untuk kamu bayarkan. Dan menurut yang lain ada seorang laki-laki datang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna abi Nikot asbah syaikhon kabiran. Ayahku sudah tua. Waqad adrakatul faridatul hajj dan sudah terkena kewajiban haji. Sementara ia untuk duduk di atas kendaraan saja tidak kuat. Afahujuan bolehkah aku menghajikannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am, hujjaan." Ya, hajikan. Yang menjadi perselisihan adalah Bolehkah kalau yang menghajikan itu orang lain selain anaknya? Ya, Ini sangat pernah jadi perselisihan juga para ulama. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh menghajikan ya kalau yang menghajikan itu anak-anaknya. Bahkan dalam tutorial Imam Ahmad bahwa itu pun khusus kalau ayahnya nadar. Kalau nggak nadar nggak boleh. Sebagian mengatakan boleh siapapun menghajikan dia berdasarkan riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berkata lebaik an syubrumah lebaik an syubrumah lalu ditanya siapa itu syubrumah kata Rasulullah orang ini berkata dia karib kerabat saya kata Rasulullah hajaj dan nafsik kamu sudah mengajikan dirimu sendiri belum kata Rasulullah hujan nafsik semua hujan syubrumah hajikan dirimu dulu baru hajikan rumah Hadis ini dilakukan trimidi dan trimidi mengatakan hasan. Sehingga dijadikan dalil oleh banyak ulama ini menunjukkan bahwa walaupun itu bukan anak boleh karena orang ini ketika ditanya siapa rumah dia ya, saudaraku bukan anaknya saudaraku berarti diperbolehkan ini pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Bukankah ada ayat tu Allah salil insani illa ma Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Bagaimana dia hendak mengambil atau memiliki hasil usaha orang lain? Terjadi perselisihan para ulama dalam memahami ayat ini. Taqiyuddin Al-Harrani berkata, ayat ini hanya meniadakan kepemilikan karena Allah mengatakan wa alaisa lil insan illa masaa. Seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Di sini lam lil, lam di sini litamlik kata mereka. Sehingga yang ditiadakan dalam hadis ini adalah ke, ke, ke, kepemilikan saja. Ya. Dan tidak meniadakan mengambil faidah dari amalan orang lain. Maka dari itulah kata beliau, boleh kalau walaupun dia bukan anaknya boleh untuk menghajikan orang lain. Ini ya akhi azakumullah, yang kuat mana? Saya belum bisa jawab. Saya belum mendapatkan keyakinan dalam hal ini. Saya hanya sebatas menyebutkan ini pendapat-pendapat ulama. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dahulu kalau beliau belum yakin dengan suatu pendapat, Beliau hanya sebatas menghikayatkan perkataan ulama saja. Kala fulan begini, kala fulan begini, kala fulan begini. Selesai. Imam Ahmad tidak menyebutkan yang roji, Kenapa? Karena beliau belum yakin mana yang paling kuat. Maka saya ngikutin Imam Ahmad begitulah. Terjadi perselisihan ulama, selesai. Kalau Bapak tanya ke saya, mana yang paling kuat menurut Ustaz, saya belum berani menjawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal kenapa? Kenapa Pak? Tolong diulangi. Eh, imam yang lain kalau makmum Imam Syafi'i kan eh, juga eh, ikut ya. Ya sebagian ulama begitu. Hmm. Innama ju'ilal imamu liyutamma Betul, Pak. Mm-hmm. mereka yang tidak mau ikut kunut Hujannya adalah karena bid'ah Katanya begitu Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah Berdasarkan dari riwayat Abu Malik Al-Asja'i dimana Abu, Abu Malik Al-Asja'i bertanya kepada bapaknya Hai bapakku Engkau sholat di belakang Rasulullah Abu Bakar, Umar dan Uthman Afakanu yaknutuna fi sholatil fajri Apakah dahulu mereka kunut di sholat fajar Kata Abu Malik Ay bunayya muhdas Hai anakku semua itu diada-adakan Hadis ini sahih dan itu menjadi pegangan Imam Abu Hanifah untuk mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Sementara Kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak sampai kepada derajat bid'ah sebatas kepada tidak disyariatkan saja. Dan nah, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan banyak dari ahli hadis. Ya. Dan sudah saya katakan ini masih perselisihan para ulama. Mereka yang kunut subuh yang ikut imam ya udahlah saya tidak sependapat dengan imam tapi saya tetap ikut karena ada hadis yang mengatakan inna maju'ilal imamu liutamma bih Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua berdasarkan perbuatan Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Uthman bin Affan yang waktu itu haji tapi sholatnya tidak mengkosor. Uthman pada waktu itu sholatnya sempurna dan tidak mengkosor. Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Uthman. Kenapa? Hujah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW dulu waktu haji saja mengkosor. Kenapa kamu wahai Utsman malah ya menyempurnakan sholat dan tidak mengkosor? Tapi ternyata apa yang terjadi Ibnu Mas'ud tetap sholat di belakang imam di belakang Utsman bin Affan tanpa mengkosor. Ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, Hai Ibnu Mas'ud, engkau ingkari Utsman, tapi engkau tetap sholat di belakang Isman. Kata Ibnu Mas'ud, al khilafu syar. Berselisih dalam permasalahan seperti ini buruk nantinya. Kalau memang ternyata sehingga sebagian ulama beristimbat lagi, kalau kita tidak ikut kunut subuh malah menimbulkan mudarat besar, lebih baik ikut. Tapi kalau tidak menimbulkan apa-apa, silahkan tidak ikut. Ini pendapat sebagian ulama. Masalah fikih itu bukan masalah mudah, Pak. Jelimet. Banyak kaidahnya, kaidah-kaidahnya, syariatnya, ininya harus betul-betul paham kalau enggak susah silakan silakan pak bawa itu ngaji saya masih mengamalkan pertanyaan bagus banget. Dalam kaidah usul fikih, Pak. Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang lebih, lebih didahulukan apa? Sabda apa perbuatan? Dalam kaidah usul fikih mengatakan kalau Rasulullah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ucapannya, maka kita lebih mendahulukan ucapannya. Kenapa? Karena perbuatan itu terkadang Rasulullah SAW lakukan karena melihat situasi dan kondisi. Melihat apa? Situasi dan kondisi. Bisa saja Rasulullah tidak bisa melakukan sabdanya karena beliau ingin memperlihatkan bahwa ini boleh dan bahwasanya yang beliau ucapkan itu hukumnya sebatas anjuran saja. Bisa terjadi bisa pak. ya. Saya berikan contoh misalnya Rasulullah bersabda tidak boleh seorang laki-laki mandi bekas air mandi perempuan dan tidak boleh wanita pun mandi bekas mandi laki-laki. Tapi dalam riwayat Muslim Rasulullah mandi bekas mandinya Maimunah. Berarti ini gimana Rasulullah melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak ucapkan kata para ulama untuk menjelaskan boleh untuk penjelasan apa? Boleh, dan bahwasanya larangan itu litanzih saja, makruh saja. Dan itu banyak sekali sebentar, ya. dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, sekarang bapak melihat ustadz ini kok nggak pernah puasa Senin Kamis. <laughs> Pertama kita harus husnudon kepada ustadz. Kadang ustadz berpendak dihadapkan pada dua keadaan antara saya berpuasa akibatnya saya loyo mengajar atau saya mengajar kuat dan bisa memberikan ilmu, saya tinggalkan yang sunnah. Akhirnya Ustadz itu mengambil lebih baik saya tidak puasa karena mengajarkan ilmu lebih besar manfaatnya. Sebab kalau saya puasa saya loyo, saya tidak bisa berbicara banyak dan bisa apa? maksimal dalam mengajar. <clears throat> Maka ketika dihadapkan dua pilihan, dia harus memilih. Kita sebagai muridnya jangan suudon. Yang salah adalah kalau kita suudon nih Ustadz kok nggak pernah puasa sih. Ternyata Ustadznya punya kaidah yang kamu tidak tahu. Yang salah itu Pak kalau murid itu menghakimi Ustadz tanpa tabayun terlebih dahulu. Apa salahnya tanya Ustadz? Kenapa Ustadz saya lihat nggak pernah puasa sunnah dan Senin Kemis Ustadz akan menjelaskan keadaan saya begini, begini, begini Alhamdulillah selesai Makanya kata ya, apa namanya Ja'far ya salah seorang ulama ahli baik dengan sangat sahih kepada beliau kalau kamu mendapatkan kesalahan pada seseorang yang kamu lihat salah berikan dulu satu sampai tujuh puluh alasan kalau kamu tidak mendapatkannya katakan mudah mungkin dia punya alasan yang tidak saya tidak tahu. Demikian akhi, kita sebagai seorang mukmin untuk husnudzon dulu. Jangan dulu didahulukan su semua. Adapun kalau ustadz itu berkata itu hadisnya lemah Senin Kamis itu hanya karena untuk membela perbuatan dia ini salah. Karena hadis tentang puasa Senin Kamis sahih diriwayatkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka dan disahihkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Maka kalau dia mendoifkan karena tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsu, ini menjadi warning buat kita. Ya, menjadi warning buat kita, Allah. Sudah jam berapa nih Pak? Satu lagi, satu lagi, Terakhir Pak, terakhir, tolong, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya mulai dari yang ketiga dulu ya. Jadi kita ini harus bermadhab atau tidak? Saya katakan, boleh kita bermadhab, tapi tidak boleh mewajibkan. Orang harus ikut madhab saya. Dalam masalah-masalah yang sifatnya perselisihan ulama, kita hanya sebatas melihat yang paling kuat menurut da, dalil. Maka kalau saya katakan boleh bermadhab, boleh silahkan Anda mengambil untuk memudahkan Anda menuntut ilmu. Saya mau ngambil madhab syafi'i saja. Tapi untuk Anda katakan selain syafi'i sesat, ini yang berbahaya. Iya. Sebab kalau Bapak mewajibkan harus satu madhab, konsekuensinya madhab lain salah. Salah. Pokoknya harus satu madhab. Madhab syafi'i saja nggak boleh yang lain. Atau mengatakan madzhab Hambali saja, nggak boleh yang lain. Saya bertanya, apakah kebenaran itu semua ada pada satu madhab? Tentu tidak. Bukankah Imam Ahmad murid Imam Syafi'i? Bukankah Imam Syafi'i murid Imam Malik? Kenapa Imam Malik tidak berkata, Hai Syafi'i, kamu nggak boleh menyelisih pendapat saya. Kamu harus ikut madhab saya saja. Satu. Tapi ternyata Imam Syafi'i rahimahullah pendapatnya banyak berbeda dengan madhab Imam Malik. Di zaman Imam Ahmad ada tiga madhab. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan saya hanya sebatas satu madhab saja? Tapi Imam Ahmad ternyata melihat dari tiga madhab, kemudian beliau melihat pendapat yang paling kuat. Saya katakan Pak, kalau Bapak bertanya kepada saya, boleh nggak kita bermadhab? Silahkan. Yang tidak boleh itu mewajibkan harus ikut satu Kewajiban kita adalah setiap pendapat ulama kita nilai dengan dalil, bukan kemudian ya. Dan ini sebuah kaidah yang harus kita pahami, Pak. Dalam perselisihan ulama kita jangan berdalil dengan pendapat ulama. Karena semuanya juga ulama. Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Malik ulama. Nah, kalau ternyata tiga imam ini berbeda pendapat, apakah kemudian kita berhujah dengan pendapat ulama? Salah. Hujah kita Al-Qur'an dan hadis. Hujah kita Al-Quran dan hadis Kemudian yang kedua Pak Memaksakan umat harus berada di satu pendapat sulit Pak MUI harus fatwa harusnya umat Islam seluruh seluruhnya harus kunut subuh sulit karena MUI pun juga menghormati para ulama terdahulu yang terjadi berselisih Alhamdulillah yang duduk di majelis ulama orang-orang yang paham dan betul-betul mengetahui bagaimana pendapat para ulama terdahulu. Mereka pun sangat menghormati ulama-ulama terdahulu sehingga tidak mungkin mewajibkan. MUI hanya mengatakan silahkan ya mengambil pendapat yang menurut kamu kuat amalkan. Itu yang saya pernah berbicara sendiri dengan orang-orang MUI pusat. Kami tidak bisa mewajibkan manusia tapi kan kalau misalnya seperti itu di masjid ini kunut yang ini enggak, jadi akhirnya buat orang awam di sinilah kita harus mendidik orang awam supaya orang awam ini mau belajar, mau dewasa dalam menghadapi apa perselisihan. Ya, kita bisa bersatu walaupun berbeda dalam masalah fikih madhab. Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdialog dengan Yunus bin Abdul A'la al-Aini, ya, Imam Syafi'i langsung memegang tangan beliau dan berkata, Hai Yunus, apa salahnya sih kita tetap bersama walaupun kita berbeda ijtihad? Kata Yunus, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berakal dari Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berkata kepada Yunus, apa bedanya, apa susahnya kita tetap bersama walaupun kita berbeda ijtihad dalam masalah fikih? Ini masalah ijtihad fikih yang berbeda, ya sudahlah, Anda yang mengamalkan silahkan amalkan. Adapun orang awam yang merasa bingung, kita ajarkan, kita pahamkan, justru biarlah orang awam itu dewasa dan tumbuh ya menjadi orang yang berusaha untuk mengetahui. Makanya kan standar kita dalam hal ini bukan orang awam, Mas, tapi ilmu, hujah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Maka disinilah tugas-tugas kita untuk memahamkan kepada orang awam masalah-masalah yang berhubungan masalah seperti ini. Ya. Mereka para ulama pun semuanya kita hormati semuanya, seluruh madhab dari madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, mereka semua ulama kita. Tidak ada as istilah ulamaku, ulamaku, ulamamu, ulamamu, tidak ada. Tapi ulama ke ulamamu, ulamamu ulamaku. Mereka semua ulama yang diberikan oleh Allah kelebihan di atas kita. Makanya Allah tidak pernah memilah-milah Allah yang berfirman fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, baik dari madhab ini, madhab fulan, silahkan tanya ahlinya. Selama dia ahli dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Imam Imam Malik bin Anas, sewaktu beliau masih hidup, khalifah di masa itu berkata kepada Imam Malik, "Hai Malik, bagaimana kalau aku wajibkan kepada manusia untuk menganut madhabmu?" Kata Imam Malik, "Jangan kamu lakukan itu. Engkau hendak mempersimpit agama yang luas ini. Sementara aku manusia biasa yang bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Yang hari ini aku berkata A dan besok saya bisa jadi berkata B. Jangan," kata Imam Malik. Bayangkan, ya, khalifah di zaman itu ingin mewajibkan manusia ikut pendapat Imam Malik tapi Imam Malik menolak, tidak mau. Itulah ulama. Ya. Beliau menginginkan biarkan mereka belajar, belajar melihat dalil, hujah, menghormati para ulama seluruhnya karena mereka seluruh seluruhnya ulama Islam yang kita cintai, yang kita hormati mereka. Allahumma Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat Pak Yang salah itu memang dari ke kekurangan ilmu saya Dan yang benar semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh